Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan oh ya, apakah hukumnya sahkah seseorang mengeluarkan zakat malnya yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang tetapi berupa sembako ya seperti banyak yang dilakukan oleh badan atau lembaga zakatnya. Jadi intinya sahkah seseorang meluarkan zakat mal yang diberikan kepada mustahiknya tidak berupa uang tapi berupa sembako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, kalau kita uh, sebagai ibu rumah tangga yang selalu istiqomah itu harus gimana Bu ya? Dan sebagai wanita yang muslimah, eh, kita menjalani hidup tuh yang yang terus selalu istiqomah tuh caranya gimana Bu? Ya? Agar istiqomah. Iya. Kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua bu Yahya ya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah membayar zakat. Ulama membahas zakat ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau zakat fitrah di dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikeluarkan dengan makanan pokok berupa beras, gandum atau yang lainnya. Makanan pokok. Dan tidak boleh dirubah menjadi o uang. Menurut jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad ibn Hambal. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu boleh dengan uang. Dan itu ringan. Kalaupun kita rubah dengan uang, kita ikut madhab ulama. Akan tetapi, zakat mal berbeda aturannya pilihannya zakat mal ada dua zakat yang kita keluarkan adalah apapun usaha kita ya kalau dirubah menjadi uang itu adalah ada celah ikut madhab Imam Abu Hanifah tapi dari uang yang dirubah menjadi selain uang itu tidak ada contoh dari a'immah Jadi kalau misalnya zakat beras dan padi diuangkan, bisa? Menurut siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Zakat mal tidak beda dalam masalah ini dalam madhab Abu Hanifah. Tetapi kalau sudah dalam bentuk uang digantikan dengan sarung sembako itu tidak diperkenankan. Karena apa? Mereka belum tentu butuh sarung. Sarungnya sudah banyak. Mau jualan sarung tambah bangkrut nanti. Ya. Jadi tidak usah dirubah. Berikan uang, kalau bang perlu diarahkan diarahkan. Kalau perlu ditanya butuhnya apa? Boleh. Karena zakat itu intinya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau memang zakat harta yang dikumpul oleh badan pengumpul zakat sudah dalam bentuk uang, maka berikan saja uang, jangan sembako. Kadang kalau beli sembako banyak hal yang eh dia sebetulnya tidak bu, butuh. Tidak butuh. Beras sudah banyak, saya butuh lauk. Dikasih sarung. Minyak gorengnya kadang-kadang yang mahal padahal saya biasa yang mau murah. Sayang. Dan berasnya biasanya beras biasa, diberikan beras mah mahal. Saya pinta butuh, butuh nilainya saja. Mungkin ada seseorang, aku tidak butuh untuk ini, aku butuh untuk bayar anak saya yang sekolah. Nah, ini itu. Cuman dalam ini masih ada celah. Celah ya, ada beberapa pendapat dari dalam madhab. Sebab intinya dalam urusan zakat disampaikan dulu. Jangan salah tempatnya, mustahiknya dulu. Kalau masalah salah itu adalah tidak terlalu berat biarpun sebetulnya kita harus patuh misalnya semestinya dikeluarkan uang masih dikeluarkan sembako masih alhamdulillah dikeluarkan yang paling dipermasalahkan itu adalah salah mustahik gitu loh yang bukan berhak mendapatkannya itu musibah masjid madrasah yang sudah pernah kami bahas panjang lebar itu yang tidak benar tapi kalau memang urusannya adalah dari uang dirubah sembako itu adalah para ulama mengatakan jangan tapi masih ada celah yang penting masih dikeluarkan. Tapi tolonglah, kalau ingin berzakat yang benar sekalian. Kalau anda punya zakat emas, tidak dikeluarkan emas tentunya. Diganti dengan oh uang. Uang itu lebih bermanfaat untuk mereka. Jadi pertanyaan yang ditanyakan bagaimana kalau dikeluarkan dengan sembako? Jawabnya tidak. Mungkin langsung saja tidak boleh. Kenapa? Kurang maslahat untuk umat. Kadang dia tidak butuh, kadang dibelikan sarden. Ya Allah sarden sarden tuh harganya ikan tongkol satu kilo mending ikan tongkol satu kule daripada sar dan saya tidak mau makan kalengnya kalengnya kan ada harganya jadi hati-hati ini jangan sesuka hati anda makanya kami himbau para orang kaya yang membagikan zakat jangan dibagikan dalam bentuk sembako belum tentu mereka butuh kepada sembako itu baik ya diberikan saja karena zakat anda harus keluarkan uang keluarkan uang saja itu lebih masalah untuk mereka ah, itu kalau memang memang yang sudah terlanjur sudah, yuk kita membuat perubahan. Karena selalu dalam pendidikan itu kan harus ada naik tingkat dong. Mungkin kemarin saya merubah, saya membelikan sembako, sekarang dirubah. Sembako boleh Anda bagi-bagikan kalau memang bukan dari duit zakat. Sembako. Jadi boleh, tapi kalau sudah dalam bentuk uang jangan dirubah dalam bentuk yang lainnya. Yang punya sembako, nanti yang punya besi akhirnya saya kasih belikan paku atau sih buat bangun rumahnya. Jadi nanti kalau dibuka celah ini kacau. Jadi kembalikan dalam berikan dalam bentuk uang saja itu lebih maslahat kepada mereka. Kemudian masalah istiqomah ya. Istiqomah itu adalah maknanya ketekunan orang di dalam melakukan satu amalan. Dan karena terikatnya dia dengan amalan tersebut maka ia tidak ingin untuk meninggalkannya bukan tidak meninggalkannya tidak ingin untuk meninggalkannya biarpun suatu ketika harus meninggalkannya karena satu sebab misalnya anaknya sakit hingga tidak bisa ngah, ngaji ada udur tapi di saat tidak bisa ngaji dia terlalu pengen ya Allah oh ya Allah berikan anakku kesembuhan cepat agar aku bisa ngaji lagi artinya istiqomah itu adalah selagi anda masih mungkin anda pasti datang anda akan datang dan untuk menjadikan orang istiqomah itu sebetulnya pemahaman tentang pengenalan tentang Allah. Jadi Anda akan istiqomah itu sebetulnya ada hubungannya dengan keyakinan Anda dalam beramal. Itu loh ya coba. Yang kerja di kantor ataupun di perusahaan, itu berangkat jam 6, sampai kantornya jam 7. Rutin atau tidak itu? Istiqomah? Benar? Kok bisa? Karena ada fulus, ada gaji. Coba. Karena ada ga? Jadi kalau tidak ada gaji gimana? Kurang isti? Nah, iya kadang. Karena yakin ada ga? Jadi sebenarnya yang menjadikan kita tidak istiqomah itu lemahnya keyakinan kepada Allah. Allah. Allah ngasih pahala atau tidak sih? Masih yakin nih. Benar. Kok lebih, lebih rajin kerja daripada mengaji? Kalau kita yakin, ketahuilah kita pasti datang. Jadi yang perlu kita pupuk adalah keyakinan akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita istiqomah. Terus makanya perlu kita membaca buku tentang fadhail a'mal. Oh, ini, ini hadis maudhu nggak boleh dipakai. <laughs> orang sakit. Orang hadis maudhu memang tidak boleh dipakai. Haram dipakai. Tapi kalau hadis dhaif ada tingkatan-tingkatan hadis dhaif. Untuk memacu agar kita semangat. Bolehlah tentang pahala-pahala. Memang kelas kita kelas begitu. Kelas kita itu kelas kuli. Maksudnya dengan Allah itu kalau tidak ada pahala nggak mau. Memang kelas rendah kita ini. Kita bukan kelas ikhlas. Kelas ikhlas itu apa? Aku akan berbuat baik. Terserah aku tidak ngirim pahala atau aku tidak mikirin pahala. Pokoknya aku melakukan. Karena aku sebagai seorang hamba maka aku harus menghambakan diri kepada Allah. Tutup mata. Apakah surga atau ini nggak mikir. Pokoknya aku sebagai hamba bre. Ini kan tingkat tinggi kelas kita memang kelas begitu kalau nggak ada pahala kita akan nggak semangat ya jadi untuk menjadikan kita beristiqomah adalah bagaimana kita senantiasa menumbuh suburkan keyakinan kita akan pahala dari Allah balasan dari Allah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yakin tidak ada pahala kalau yakin tidak bakal khawatir pasti rajin ngaji kalau yakin sekarang gini saja Bangun malam kok susah? Ada yang bangun malam susah? Ada pahalanya enggak? Ya, ada. Tapi kok enggak mau? Ah, malas ini. Baik, sekarang dirubah. Ibu, besok insya Allah nanti malam ibu jam 3 di sini. Setiap orang dapat 5 juta. Datang atau tidak? Kok jadi datang? Ini lihat, rupanya lebih percaya sama duit daripada kepada Allah. Allah musibah. Baik. Jadi yang menjadikan sebab istiqomah adalah keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan akan ridho Allah. Kemuliaan dari Allah. Makanya hati ini yang penting. Bukan ilmu. Ilmu banyak belum tentu orang bisa mengamalkan. Ngerti sholat duha ada pahalanya. Tapi hanya hafal dalilnya 12 dalil itu. Kalau Rasulullah, kalau Rasulullah, kalau Rasulullah. Sholat duhaan belum? Ngapalin dulu. Nggak begitu. Amalin dulu. <laughs> Jadi itu, sambung hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yakin cinta kepada Allah rindu kepada Allah itu yang menjadikan kita mudah beristiqomah kalau kemarin Ibn Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sebab kendarnya kita dalam kebaikan itu sebetulnya sederhana mata apa yang kau lihat jika siang tadi engkau melihat yang haram biasanya esok hari merosot malam pun ibadahnya jadi setengah mah malas jika kau tahan matamu untuk tidak melihat yang haram maka begitu mudahnya untuk beribadah ma Ghaddul basar. Bukan urusan melihat kemaksiatan saja. Tetapi melihat sesuatu yang nggak penting. Lihat sesuatu yang nggak penting itu menjadikan hati itu pengin, oh pengin beli itu, pengin beli ini. Akhirnya cinta dunia. Merusak hati kita. Nah, kalau sudah mata itu merusak hati, itulah menjadi hati tidak senang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingganya kalaupun ngaji biasanya kalau diajak orang, kalau nggak diajak nggak mau berangkat, musibah. Ada begitu. Angkat tangan. Oh, ada. terubah hari ini. Baik, ini saja insya Allah. Ada beberapa pertanyaan tertulis. Ini pertanyaan dan mungkin terjadi. Mendesak. Semoga Allah mengampuni seorang wanita yang sudah butuh untuk menikah Orang tuanya belum menyetujui. Karena masih kuliah. Hati-hati wahai orang tua. Kalau putri Anda sudah waktunya menikah, jangan nunggu selesai kuliah. Sehingga mohon maaf ini yang bertanya, semoga Allah ini mencintai seorang wanita yang dia mau menikah ternyata belum diizinkan sama orang tuanya. Sehingga ia sering melakukan mohon maaf tidak berzina, tapi masturbasi mencari kepuasan dengan tangannya sendiri maka ketahuilah itu adalah bukan suatu akhlak yang mulia dan memang dosanya tidak segede dosa zina akan tapi bukan sebuah kemuliaan dan sebetulnya masturbasi dan sebagainya termasuk onani ada sebabnya sebabnya karena ada syahwat dan syahwat itu ada dua macam syahwat yang diundang dan syahwat yang tiba-tiba datang kalau syahwat yang tiba-tiba datang kepada anda sangat mudah untuk Anda singkirkan. Misalnya dalam keadaan tertentu bangkit syahwat Anda. Anda cukup mengambil air wudhu, keluar dari ruangan, selesai. Yang bermasalah adalah Anda membiasakan dengan syahwat. Mengundang syahwat. Lihat, melihat gambar yang tidak-tidak. Menyaksikan film yang tidak-tidak. Lihat, kalau syahwat yang diundang, bagaimana akan Anda usir? Hah? Jadi bagi wanita yang semacam ini, seharusnya dia menjaga diri. Tolong di laptopnya dikontrol lagi. Di HP-nya diperhatikan lagi. Kemudian lihat. Jangan menyendiri di kamar sendirian. Jangan terlalu lama di kamar mandi. Dan terus upayakan untuk seperti itu. Karena apa? Yang dikhawatirkan syahwat yang kau undang. Dan kaum laki pun sama. Jadi kalau sering menyendiri kamar bisa mengarah kepada demikian. Karena bebas tidak ada yang menyaksikannya. Paham? Dan itu syahwat. Adapun dosa tetap itu dosa, cuman jika dihadapkan kepada zina, kemudian seseorang masturbasi atau onani, maka ketahuilah, tentu itu adalah menghindar dari dosa gede dengan melakukan dosa yang kecil, itu memang cara. Tapi jangan terus diturut-turuti. Dan zina adalah kotor hina. Tapi lebih penting dari itu, artinya orang yang sering melakukan itu, artinya sudah derajat dia semestinya adalah belajar untuk mengakang hawa nafsunya. Sebab apa? Mohon maaf, yang biasa melakukan yang demikian itu pernah tidak melalui satu masa ini dalam ilmu kejiwaan psikologi pada satu masa orang menjadi gandrung karena dia terkenang dengan nostalgianya itu nostalgia keledatan dengan tangannya sendiri sehingga di saat sendiri dia tidak bisa karena dia terkenang dengan keindahan yang dilakukan sendiri akan tapi bisa pada suatu ketika dia di saat sibuk yang sibuk tidak melakukannya artinya bisa jadi yang menjadikan dia tidak melakukannya adalah bagaimana dia tidak mikirkan itu lagi. Jangan mengundang syahwat. Dan itulah hakikat memerangi hawa nafsu. Jihad yang paling besar adalah di situ. Mana? Baik, semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari hal yang demikian itu. Dosa tetap dosa, akan tapi tidak seperti zina dong. Kalau zina billah. Ada yang berzina, dosa gede. Yang kedua adalah tingkatannya. Sama sebenarnya dengan yang pertama. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dipikir kalau perempuan memuaskan hawa nafsunya dengan perempuan, dipikir gak apa-apa. Sama dengan masturbasi. Oh tidak, itu membuka aurat besar dan itu adalah sehat. Hukumnya adalah haram dosa gede. Allah. Laki-laki dengan laki-laki. Biarpun tidak dimasukkan ke lubang tubuh, mohon maaf, ini adalah banyak dilakukan akan tapi orang mungkin tidak mencermati kalau itu dosa gede Kenapa? apa? akan memegang aurat besar di situ kemudian melihat aurat besar dan itu adalah pekerjaannya kaum Lut Allah dan ini harus dan kadang bukan di tempat yang kotor di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agar kenal Allah pesantren ada dan memang dalam sebuah pengamatan di mana ada komunitas wanita biasanya yang seperti ada ada yang satu dijadikan kayak laki-laki. Di mana komunitas laki-laki nanti ada yang jadikan kayak perempuan untuk pelampiasan syahwat. Dan herannya hal-hal semacam ini kok jarang dibicarakan. Padahal penseru untuk orang tahu bahasanya itu adalah haram. Membuka aurat besar haram. Bahkan kita mendengar itu sama hukumnya laki dengan laki asalkan tidak masuk di lubang tubur itu sama dengan orang onani. Astagfirullah onani dengan tangannya sendiri di tempat yang orang lain tidak tahu akan tapi ini dengan tangannya <laughs> orang lain membuka aurat besar akan dikatakan sama naudzubillah akan mendapatkan hijab dari Allah Subhanahu wa taala sehingga susah dapat hidayah ilmunya tidak manfaat baik tingkatan yang bawah lagi adalah onani dan masturbasi memuaskan dengan dirinya sendiri dan mohon maaf itu adalah derajat yang memang dosa akan tapi dan jangan dika bukan dosa segede zina tapi bukan berarti kita harus melakukannya tapi tolong dosa kecil yang terus menerus juga akan menjadi dosa gah gede maka biasakan kita untuk menghindar dari sebab-sebabnya ya sederhana syahwat mungkin anda berkata syahwat saya sering bangkit iya tahu tapi kalau syahwat yang datang secara sendirinya maka begitu mudah untuk anda usir dengan air wudhu anda melakukan sholat anda berbincang dengan orang tua atau yang lainnya telepon kepada apa ibu bakal hilang tapi kalau sahwat yang anda undang dengan mengintip melihat internet sudah begitu ngeluh aku sering pakai syahwat susah saya hilangkan bagaimana kau hilangkan kau yang mengundang jadi yang bodoh adalah dirimu sendiri kalau diundang susah baik semoga Allah menjaga ini adalah pendidikan penting nah, karena anak muda zaman sekarang dunia dunia rusak internet segala macam bisa saja untuk membangkitkan syahwat itu semuanya. Dan semoga Allah mengampuni. Akan tapi takutlah kepada zina. Dan lagi-lagi kepada orang tua tolong mudah urusan pernikahan, jangan dipersulit, ya. Selesai. Karena waktu. Hmm. Ada pertanyaan lagi? Waktu? Baik, baik, silakan. Mestinya tadi dikasih ya. Karena waktunya sudah jam 8 lebih. Baik, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Buya Yahya, menyambung pertanyaan mengenai zakat uh, mal yang tadi disampaikan oleh uh, saudara kita, uh, di antaranya ada delapan yang berhak untuk menerima zakat zakat mal ya Pak Uh, ya. bagaimana kalau zakat itu kita diberikan di antaranya satu kepada para kepada muadzin masjid, kemudian anak yatim, kemudian yang ketiga kepada uh, saudara kita, adik dan kakak yang tidak beruntung atau kurang mampu. Mohon eh, penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang azan yang fakir dan karena memang dia tidak digaji dan kalaupun digaji tidak cukup maka dia masih termasuk fa fakir dan miskin maka dia boleh dikasih zakat tapi bukan masjidnya tukang adzan imam Ustadz pun boleh nerima zakat, tapi ustadz yang melarat. Dan tidak pakai gelar ustadz, melaratnya. Jangan pakai gelar muadzin karena melaratnya. Selesai. Anak yatim tidak semuanya boleh nerima zakat. Anak yatim bapaknya miliarder ketabrak mobil, kaya raya dia. Bagaimana kita kasih zakat? Ya kan? Jadi yang boleh nerima zakat dari anak yatim yang fakir dan yang miskin. Kemudian juga yang terakhir tadi saudara itu lebih diutamakan saudaramu, kerabatmu yang fakir dahulukan dari orang lain. Karena itu pahalanya berlipat buat Anda. Jadi berzakat kepada kerabat syaratnya bukan kerabat yang harus Anda beri nafkah. Tapi kalau kerabat yang harus Anda beri nafkah tidak boleh zakat Anda berikan kepadanya. Adik yang sudah mandiri tapi ternyata bangkrut dalam usahanya dan dia melarat, boleh Anda beri zakat tapi karena kefakirannya bukan karena kekerabatannya. Dan ini sering orang lupa. Wahai orang yang sering membayar zakat, tolong ditengok kiri kanan Anda. Jika Anda punya kerabat dekat dan tidak mampu, tolong didahulukan dalam pembayaran zah, zakat. Sebab kalau Anda tidak memberi zakat kepada saudara Anda, orang lain nggak mau ngasih. Kenapa? Wong saudaranya kaya, kenapa saya dikasih? Pasti dikasih sama saudaranya. Kan begitu. Ternyata saudaranya tidak ngasih, orang lain juga tidak ngasih. Kasihan dia. Jadi lebih diutamakan kerabat, tetangga, kerabat. Kerabat adalah hubungan darah. Tetangga sering kena suara mesin, deru mobil kita dan sebagainya. Dahulukan. Makanya ada manajemen membagi zakat. Kalau zakatnya orang sendang diupayakan, beberapa persen itu harus dibagikan di lingkungan kiri kanannya. Misalnya, harus seperti itu tata keramanya. Karena ada kenapa? Biar orang fakir yang di kiri kanan rumah Anda itu merasakan rizki Anda. Jangan hanya dengar suara mobil, kemasukan truk segala macam, bau solar, tapi tidak pernah merasakan rezekinya Anda. Ini adalah tata kerama dan adab. Bahkan termasuk di antaranya boleh memindah zakat ke negeri lain. Aslinya kan zakat tidak boleh. Dari sini dipindah ke Cegal, ke Pekalongan nggak boleh. Kecuali untuk tujuan. Di sana ada orang yang lebih perlu dari kerabat. Lebih perlu dari kerabat boleh dinuani karena begitu pentingnya urusan kekerabatan ini saja Mohon maaf, semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua dan berikan hidayah. Masih pertanyaan masih banyak tapi belum bisa kami menjawabnya. Karena setelah ini ada pernikahan, bagi yang pengen nikah disaksikan pernikahan. Karena menyaksikan senang, bergembira, nanti malaikat doain cepat nikah nanti. baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli qadir Allahumma ya Allah Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Kami mohon Ya Allah berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan bencikan kepada kami semua yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami ingin kau kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk ziarah Madinah. Ziarah kekasihmu Nabi Muhammad agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah semua dari kami yang hadir dan yang menyaksikan dan yang mendengar Mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah agar kami bisa sujud di tempat sujud kekasihmu Nabi Muhammad agar kami bisa menitikkan air mata di tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah menangis karena kami ya Allah agar kami bisa tawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad agar kami ya Allah bisa menatap tebing dan gunung-gunung yang dulu pernah melihat langsung wajah kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah yang maha pengasih berikan kasih sayangmu kepada kami Ya Allah pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat biarpun di dalam mimpi-mimpi kami Ya Allah Allah Anak-anak kami rindukan dan cintakan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Orang tua-orang tua kami rindukan dan cintakan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah mudahkan segala urusan kami Berkat kekasihmu Nabi Muhammad Engkau tahu hajat kami sangat banyak Ya Allah Engkau tahu hajat kami sangat banyak Ya Allah di antara hajat kami adalah dosa-dosa kami, Ya Allah, agar kau ampuni. Maka ampuni dosa kami yang sangat banyak. Mata kami karunia darimu pernah kami gunakan untuk melihat yang haram. Ya Allah, ampuni kami. Telinga kami, lidah kami, anggota tubuh kami. Ya Allah, ada di antara kami yang masih sering melakukan kemaksiatan di saat sendiri. Dan hanya engkau yang tahu maka ampuni Ya Allah dan jauhkan kami dari kebiasaan jelek itu ya Allah khususnya berkenaan dengan syahwat kami ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan jauhkan kami dari zina ya Allah yang hina dan kau hinakan berkat kekasihmu Nabi Muhammad Siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina atau mukaddimah zina, kami mohon ya Allah ampuni dan berikan kesadaran berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran berkat kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah dan ampuni mereka dan tutup aib mereka Ya Allah Ya Allah Jauhkan kami dari zina Bukakan pintu kami, pintu halal untuk kami Mudahkan pernikahan untuk kami semua Ya Allah Yang sudah menikah Ya Allah Puaskan mereka dengan halal yang telah kau berikan kepada mereka Sehingga tidak butuh lagi dengan yang haram Ya Allah dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, Ya Allah. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah. Dan berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rizkinya, Ya Allah, Engkau maha tahu, Ya Allah. Lapangkan rizki mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ada di antara yang hadir terbelit hutang, Ya Allah. Akan tetapi mereka rindu kemuliaan. Hadir di tempat mulia ini, maka kami mohon, berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan berkat kehadiran mereka di majlis kekasihmu Nabi Muhammad ini maka kami mohon mudahkan mereka untuk menyelesaikan utang-utang mereka ya Allah ada di antara kami yang belum indah dalam rumah tangganya akan tetapi mereka rindu keindahan dengan hadir di tempat mulia ini ya Allah maka kami mohon Jadikan mereka suami istri yang saling mencintai, saling merindukan, saling menghargai, saling mengabdi ya Allah hingga tidak ada kezaliman di rumahnya ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa untuk merubah hati siapapun ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa untuk merubah sifat siapapun ya Allah. Jadikan sifat-sifat kami menyenangkan pasangan kami. Jadikan watak kami watak yang lembut sehingga bisa menjadikan keindahan di rumah tangga kami. Ya Allah yang Maha Kuasa yang merubah watak seseorang. Wahai dat yang Maha Maha Kuasa yang menciptakan sifat seseorang maka kami mohon berikan kepada kami sifat-sifat kemuliaan ya Allah wujudkan keindahan di masyarakat kami yang sakit sembuhkan ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah dan yang sudah sering berjuang bersama kami di tempat mulia ini baik dengan harta mereka, pikiran mereka dan tenaga mereka Ya Allah mereka adalah orang-orang mulia yang kau muliakan dengan segudang kebaikan maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan keikhlasan yang berjuang dengan harta mereka Ya Allah Berikan kepada mereka ketulusan berkat kekasihmu Nabi Muhammad Berikan kepada mereka keikhlasan berkat kekasihmu Nabi Muhammad Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ya Allah Pecinta-pecinta kekasihmu Nabi Muhammad Dan jadikan rombongan ini adalah rombongan kekasihmu Nabi Muhammad Seperti kau kumpulkan kami saat ini Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat dalam taat kepadamu ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah Ya Allah engkau menyaksikan kami saat ini Dan kami engkau menyaksikan rencana pesantren saat ini Maka kami mohon kirimkan pesuang-pejuang-pejuangmu Orang-orang tulus yang kau pilih Untuk bisa menyelesaikan urusan pesantren ini Dan kirimkan kami kawan-kawan yang baik Ya Allah yang tulus dan ikhlas Ya Allah Kirimkan ahli surga bersama kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan Ya Allah di saat kau hendak mencabut nyawa kami Kami mohon Ya Allah saat kau cabut nyawa kami Tampakkan di mata dan hati kami kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah seperti yang kau kabarkan di dalam Al-Quranmu Wa al-bshiru bil jannati lati tu'adun Semua ahli pecinta Rasul kekasihmu Nabi Muhammad saat hendak mati Saat hendak kau cabut nyawa mereka akan kau tampakkan mereka kekasihmu Nabi Muhammad engkau tampakkan kepada mereka surga maka ya Allah tampakkan di mata dan hati kami surga dan kekasihmu Nabi Muhammad saat kau cabut nyawa kami ya Allah dan cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridho kepada kami ya Allah dalam keadaan kau cinta kepada kami ya Allah dalam keadaan kami rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan kami mohon ya Allah saat itu itu ya Allah saat kau cabut nyawa kami saat itu ya Allah pasti kami melewati saat itu saat kami harus